Seperti anaknya kambing karena itu aturan seperti pagar gitu loh Pak. Rapet, ya jangan longgar, pagar longgar, malingnya masuk. Pagar guyonan itu namanya. Enggak lucu itu ya. Nah, Ini softnya yang baik seperti pagar yang rapi. Hah? Jangan sampai longgar yang sekiranya bisa dimasuki anak kecil atau anaknya kambing begitu maksudnya Kelihatan Nabi, sumpah aku kelihatan setan itu. Gudo kamu itu, Hah? mempengaruhi kamu, menggoda kamu tadi itu seperti anak kambing muter-muter masuk-masuk ada di antara soft tadi itu. Nabi kelihatan setan. Kenapa kok kita nggak kelihatan setan sama-sama setannya sebabnya? Masya Allah. Yang rapet ya, yasufuna fi salatihim kasufufihim fil qital Allah mensifatkan umatnya Nabi Muhammad dalam kitab-kitab dahulu kitab Taurat mereka itu kalau sudah ngatur soft seperti ngatur barisan perang jadi kalau sudah komat langsung dia tadi itu seperti orang yang perang itu siap semuanya begitu softnya rapi deret-deret begitu nah kalau sekarang ini bukan seperti perang ini seperti tawuran kadang-kadang kalau udah soft kadang-kadang renggang belum selesai softnya buat soft lagi pojok sendiri ada pojok sana ada tengah kosong ini bukan softnya perang ini ini mau tawuran ini karena itu yang teratur betul yasufuna fis salati kasufufihim fil gital mereka umat Muhammad disifati kitab Taurat mengatur sofnya seperti mengatur barisan perang rapi rapet racak gitu wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawu yang rapi, yang lurus, ya, istawu luruskanlah itu. Sof itu tastawi guru bukum maka akan lurus hati-hati kamu. Watamasu dan salinglah bersentuhan dalam saf tadi itu tarohamu maka kamu saling rahmat di antara kamu Qala syureh berkata syureh tamasu saling bersentuhan yakni memaksudkannya tamaraju fis shalah mengartikannya tamaraju fis shalah mengartikannya siapa nabi maksudnya tamaraju salinglah bersatu fis shalah dalam salat jangan ndak enak-enakan aku jak seneng belenek ambek wong iki tak gelem nyedek soft ada yang nggak cocok kemudian dia menjauh jangan katanya saling berdekatan saling kalau perlu bersentuhan jangan kamu tadi itu menjauh menjauh begitu jangan kalau perlu saling bersentuhan nemen mepet begitu tarohamu kamu akan menjadi orang yang saling rahmat di antara di antara kamu karena itu orang kalau mau sholat itu pak disiapkan. Persiapannya itu leiso aduso dimi mandi. Sikatono dimi bersih. Ngedepu koco dimi sebelum sholat pergi ke masjid lihat koco deloen. meripati ono iya bunda. Bersihkan. bersihkan pakai baju yang bagus, yang rapi, khudu zinatakum inda kulli masjid, pakai yang rapi-rapi kalau pergi ke masjid, pakai minyak wangi, berangkat enak orang seneng kalau berdekatan itu sholat seadanya ada di sawah tujuh jam langsung masuk masjid bau seperti kerbau misalnya abape naudzubillah ketei rongton Nah kalau sudah demikian, ya otomatis yang sholat ini tidak ambekan menggos-menggos pak. Karena itu kalau pergi ke masjid diatur yang serapi mungkin. Lah kalau pergi ke masjid rapi-rapi orangnya pakai minyak wangi, bersih, teratur, softnya teratur, nikmat jadinya. Nikmat, bagus jadinya. Itulah aturan Islam. Jadi karena memang coba sampean lihat. Bagaimana kita diatur. Pakai siwak ya, membersihkan supaya apa? apa e, bau mulut kita sedap. Kemudian wudhu yang betul, rapi. Pakai baju yang bagus, putih kalau bisa. Semprot minyak wangi. Pakai minyak wangi. Berangkat ke masjid bil bisakina wal wakor dengan tenang. Jangan kesusu-susu berangkat ke masjid pakai minyak wangi jaraknya dengan masjid setengah kilo tapi jalannya ngotot jalannya cepet-cepetan kenapa? mepet waktunya sampai ada di masjid keringetan ke HP ngopios minyak ega ala pak ngerti e. Karena itu hadis ini menerangkan yang rapi soft luruskan soft lurus nanti hati kamu saling berdekatan saling menyatu kalau dalam soft maka akan saling rahmat di antara kah? di antara kamu ya Allah jadi sholat itu gambaran hidup bermasyarakat pak kehidupan sosial itu tergambar dalam sholat sholati rapi, sofi rapi insya Allah umat Islam ini rapi semuanya kalau sudah sofnya rapet insya Allah saling perhatian saling rahmat satu di antara sama lain kalau sudah sofnya nggak rapet renggang waduh berarti satu sama lain egois nggak ada peduli dengan keadaan yang lainnya kalau softnya kocar kacir berarti umat Islam kocar kacir subhanallah jadi sholat ini ukuran berarti karena itu kalau sampean masuk masjid loh sofi rapi gape alhamdulillah insyaallah masyarakat rukun insyaallah masyarakat bagus Sofir kacar kacir naudzubillah ribut dok rame terus Hah? Waqala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aqimus sufuf dirikan saf-saf kamu fa innama tasufun maka hanya saja kamu itu merap, membuat saf bisufufil malaika dengan saf-safnya para malaikat wahadu bainal manakib dan sesajarkanlah antara pundak-pundak wasuddul khalal dan tutup selah-selah atau renggang-renggang soft walinu dan lemah lembutlah bi aidi ikhwanikum dengan tangan-tangan saudara-saudara kamu wala tadharu dan janganlah kamu membiarkan furujatin longgar-longgar renggang-renggang lisyaiton untuk setan softnya itu kamu adalah softnya malaikat sebenarnya malaikat ikut bersama mengatur soft dengan kamu karena malaikat itu bersoft-soft pak Ah, ada di langit itu mereka itu rapi duduk seperti di pasar campur aduk begitu enggak para malaikat itu rapi semuanya softnya itu rapi semuanya lah kita ini ibadah diatur seperti para malaikat rapi softnya softnya itu rapikan karena kamu itu adalah serupa dengan para malaikat mengatur soft itu orang mukmin itu begitu Hah? Kemudian yang sejajar bunda be pundak ini persis ojo maju mundur begitu. Yang persis begitu. Kemudian kalau ada longgar masuki supaya rapat begitu. Kalau ada yang jauh dari kamu, tarik entangannya teman kamu, tapi jangan kasar-kasar. Jangan dia tadi itu untuk supaya rah, rapat ditarik sampai nyosop misalnya tukaran itu nanti jangan dibiarkan ada longgar itu untuk jalannya setan yang mengganggu sholat kamu ya Allah nikmat kalau begitu ya jadi malaikat itu pak rapi malaikat itu memang makhluk Allah yang paling nurut itu malaikat itu menungsoi kadang-kadang nurut kadang-kadang tidak nurut tapi akhirnya tidak nuruti kalau malaikat itu layak sunallah ma'amarhum wa yafa'aluna ma yu'marun nurut malah malaikat jumlahnya malaikat itu buat luar biasa jumlahnya malaikat itu luar biasa tidak ada mengetahui jumlahnya kecuali Allah sudah saking akeh sampai Nabi itu pernah berkata atatis sama wa huqqalaha antait kalau sampai naik truk saat truk itu maksimalnya berapa orang kalau dianggap 100 waduh wis mepet itu pip lah diisi 1000 ya mie-mie ya enggak kriek-kriek sudah ini nggak kuat muatannya terlalu banyak langit juga begitu kebanyakan malaikat itu sudah kata Nabi miek-miek langit ini kriek-kriek sudah langit ini atotis sama udah benar-benar langit ini sudah tidak mampu membawa jumlah malaikat yang begitu banyak ada di atas langit wahukol antaid pantas langitnya tadi itu begitu ma min arbi'i ma min maudi'i arba' asabi' illa wa fihi jabhatun minal malaika tasjudu lillahi azza wa jal. Tidak ada longgaran empat jari aja. Kurang senti ini empat jari ini. Tidak ada selonggar empat jari aja kecuali di situ ada dahi malaikat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud HP malaikat taat semuanya. Tidak ada malaikat dominuan. Tidak ada malaikat main kartu. Tidak ada malaikat bal-balan. Semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rapi malaikat. Rapi luar biasa. Coba sampai lihat yang ngatur hujan itu. Rapi. Turunnya hujan ukuran podo kabeh. Tetesan airnya sama semua semuanya. tidak ono sing nemen gede ini. tidak ono tetesannya sama. Kenapa? Rapi malaikat, teratur malaikat. Hmm? Diatur. Luar biasa para malaikat Allah. Hmm? Lah kita disuruh menyerupai malaikat, mirip malaikat, ojo mirip setan yang teratur, yang rapi, suruh pakai minyak wangi, bajunya putih-putih, berangkat ke masjid dengan tenang, softnya bagus, rapi. Malaikat. Kok setan rambut itu jembrak-jembrak? Hah? Kasih anting-anting, mulai kup kuping, telu, irung, ilat tiga anting-anting. Mari kita mau tahu, jojon bisa kena anting-anting. Ini apa-apaan ini? Sapi tuh itu irunge tok cancang. Iki saya di dicancang. Masya Allah. Inilah kebodohan manusia yang diatur oleh agama serupa dengan malaikat tapi dia merubah dirinya untuk serupa dengan setan karena itu hati-hati eh, Islam itu mengendaki sampean itu bersih, bagus, rapi, bahagia, mulia dunia sampai akhir akhirat. Sofnya yang rapi, yang dek, yang rapat itu adalah melambangkan kerapian kehidupan masyarakat umat Islam dan kalau rapat rapat umat Islam ini satu sama lain saling berhatian satu sama lain saling menolong yang lainnya nantinya ah. waman wasala sofan dan siapa menyambung sof wasalahullah maka Allah menyambung dia waman koto asofan siapa orang yang memutus sof Allah maka Allah memutus dia azza wajalla softnya belum tutup males ke pojok nggih soft anyar gay soft anyar kok sepur-sepuran ngono kata Nabi yang nyambung soft disambung urusannya sama Allah artinya hajatnya akan diselesaikan oleh Allah yang tidak nyambung soft diputus oleh Allah dari rahmatnya diputus daripada Allah SWT daripada hajatnya Kan ruwet kabeh wong Islam. Orang Islam itu ruwet, kadang-kadang punya hajat, punya urusan tidak tutup terus. Enggak kesampaian terus. Kenapa? Softnya enggak diperhatikan. Buat soft sendiri, buat soft sendiri, buat soft sendiri. Jangan membuat soft kecuali yang di mukanya udah rapi. Anu, beb, ada di sana agak jauh. Apa lumpuh segilmu? Jalan ke sana diatur yang benar lah kenapa kamu terlambat kalau kepingin kamu nggak terlambat ya berarti datang yang pertama lah kalau memang sudah kamu terlambat ya risikonya datangi jangan kamu tadi itu membiarkan soft tadi itu berantakan begitu nggak benar hmm? siapa yang nyambung soft disambung oleh Allah Siapa yang mutus soft diputus oleh Allah. Allah. Ada juga hadis tentang masalah rahmat. Tentang silaturahim, rahmat, tentang silaturahim. Allah itu mengambil rahim itu dari kata rahmat. Kemudian Allah berkata, "Man wasalaki wasaltuh wa man qata'aki qata'tuh." Eh, kerabat, family. Siapa yang nyambung kamu, tak sambung, kata Allah. Siapa mutus kamu, tak putus. Keluarga itu jangan sampai putus hubungan. Harus ada hubungan yang baik. Sak duluran, sak keluarga yang baik. Siapa yang mutus silaturahim tak putus kata Allah. wes masih sembahyang kata rekan kon. Walaupun baca Quran tidak aku dengarkan kamu. Walaupun kamu beramal soleh, aku nggak perhatikan dengan kamu. Seakan-akan begitu. Kau masya Allah. Sama family sendiri. Nak nyopo. Sampai rong puluh tahun. Cik kuat temen kamu. Siapa? Maaf Bib, kalau saya nyapa enggak mau. Dia dulu. Lah kalau tunggu-tungguan kapan selesai? Udahlah kamu kepingin pahala besar Ngalau siapa aja Laisal wasil bil mukafi Innamal wasil idza quti'a rahimuh Wasolaha Bukan orang yang dikatakan Menyambung silaturahim itu Balas-balasan Bukan Tapi yang dikatakan menyambung Kalau ada yang mutus nggak nyapa nggak berhubungan Dia yang mulai untuk berhubungan, dia yang mulai untuk menyapa. Itu yang dikatakan silaturahim. Lek podo tekone duduk silaturahim itu biasa. Kalau ada yang tidak datang ditekani, didatangi. Ya apa baik kamu? Itu silaturahim. Podo nyopone Assalamualaikum, Waalaikumsalam Bukan silaturahim, sudah akrab itu Justru kalau ada yang apa? Ketika nih assalamualaikum baik kamu. Wah hebat itu. Itu yang hebat. Nah kalau sudah cagaknya ini bagus semuanya wes kuat. Kalau keropos baru dibetulkan diganteni itu. Wah ini insya Allah memperkuat namanya. Begitulah. Hah? Eh? Satu sama lain saling perhatikan. Qati'u rahimin mal'un kata Nabi orang yang memutus silaturahim itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Eh, aja dituruti nafsu. Kalau memang ada family yang dia tadi itu wis anggap nyalai, jangan kamu balas dengan kesalahan. Tenang aja sudah. Enggak enggak mungkin orang kalau menyambung silaturahim akan dijatuhkan martabatnya Allah. Pasti diangkat derajatnya Allah. Ya apa, Beb? Aku tahu di di Atase diidoni ya, lho. Kon siram banyu pisan itu nih di tek iku lho sampai 20 tahun. menen itu. Dong saya pernah dicaci. Kalau kamu pernah dicaci sama orang, orang tidak mungkin akan kalau kamu tidak menjawab, orang tidak mungkin akan menilai kamu itu jelek, tapi justru yang mencaci dilono jelek, apa dinilai jelek. Sampean dilono mbek wong konan jene jaran, konan jene pedes misalnya, kamu tidak menjawab. Kira-kira yang dikritik sama orang, yang dibicarakan sama orang siapa? Ya Allah, kan jawab, masya Allah, subhanallah, sabar orang itu dipuji sampean. Justru yang mencaci sampean tadi itu yang dirono. Oh, pojang kembe kayak ngono. Enggak, orang enggak ada salahnya kok dia caci-caci lah. Dia yang jatuh. Enggak ada apa kamu marah juga. Kok niku pedes kok nasu. Jaran nanti kon babi. Podo taman safari ini namanya. Enggak usah begitu. Tetap bersikap baik, tetap berhubungan dengan dengan dengan bagus. Itu hebat itu. Eh? Nah, karena itu kalau sholat berjamaah lima waktu itu ketemu semuanya ada di masjid, wah insya Allah saya yakin kalau caruk wong Islam. Insya Allah tidak ada pertikaian di antara umat Islam. Long Islam membuat jamaah, oh buat jamaah itu? Jamaah itu bersatu. Solati aja bersatu. Jum'ah, apa Jum'ah? Podo bersatu. Ada. Mingguan, ada bahkan per waktu. Hebat enggak Islam ini? Luar biasa. Kemudian tahunan ada. Sholat id. Tahunan itu. Alhasil Allah mengendaki kita ini satu satu dalam kebaikan cuma satu dalam perbuatan tak taat duduk bersatu di orkesan bukan bersatu di bal-balan tapi bersatu dalam sholat berjamaah dalam sholat jum'ah dalam sholatul id dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Qala Anas radhiyallahu anhu qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimu sufufakum dirikanlah saf-saf kamu watarasu dan rapatkan saf-saf kamu fa inni arakum maka sesungguhnya aku melihat kamu sekalian min warai dari belakang punggungku Fakana maka ada ahaduna seorang di antara kita yalzigu menempelkan mankibahu pundaknya biman kibi sahibi dengan pundak temannya mau dan menempelkan kakinya bigodami sahibi dengan kaki temannya kata Nabi ngerapet tuh sof sofnya yang lurus Iya, akimu itu bisa berarti lurus istiqamah Iya, Shiratal mustaqim jalan yang lurus akimu yang lurus tegak yang lurus yang rapat jangan dianggap kalau saya menghadap kiblat nggak tahu loh softnya kamu aku ini bisa melihat apa yang terjadi di belakangku seperti yang aku lihat yang ada di mukaku kancing Nabi dikasih keistimewaan jadi Nabi tidak perlu noleh kalau ada soft nggak nggak beres eruh Rasulullah eh sing di tengah diperhatikan yang di pinggir yang itu soft kedua ketiga Rasulullah itu tahu yang ada di belakang seperti yang tahu ada di muka di muka ada hati noleh kan Nabi bisa di muka kelihatan di belakang sama penglihatannya melihat di muka dengan melihat di belakang sama kanjeng nabi kalau sampean pakai spion bisa ngelihat yang di belakang ngelihat spion tidak oleh tapi ketok tuh spion kalau Rasulullah tak pakai spion bisa melihat yang ada di belakang sebagaimana melihat yang ada di muka di muka sallallahu alaihi wasallam ya ini kancing Nabi itu aku ngelihat loh ya yang ada di belakang kamu yang ada di belakangku seperti aku ngelihat yang ada di mukaku duduk samar-samar ketok persis kelihatan persis sama muka belakang bagi Rasulullah adalah sama mengganjeng Nabi ini Alah, saya supaya aku supaya kelihatan Ustaz tak kasih kocok dengarku Cini gotok Sofi. Tambah dak khusuk solatmu. Solat delok kocok, tambah dak kelihatan. Hah? Eh, tambah dak khusuk solatnya, tambah terganggu solatnya. Taib. Kemudian Nabi saw Alaihi Wasallam setelah berkata begitu, sahabat, waduh, ini diperhatikan Nabi nih langsung sahabat ngatur sofnya rapi sampai saking rapatnya koyok-koyok berdesakan gitu koyok-koyok berdesakan gitu rapat sampai nempel pundak-pundak sikil sama sikil itu pundak saking rapatnya begitu saking rapatnya begitu seharusnya orang itu kalau buat soft ya. rapet lurus rapi jangan wis rapet kon leboni maning akhirnya sembayangi miring-miring ini tidak benar, tidak khusyuk tambahan. yang maksudnya rapat di sini jangan longgar, gitu maksudnya. Ada lagi tidak rapat, cuma si kiri mengkangkang. Si kiri tak semua kangkang pak. Tidak rapat padahal si kiri dowo. Iku sembayangi rajungan iku. Mekangkang mekangkang gitu. Bukan begitu maksudnya, artinya yang rapet soft tadi itu. Jangan sholat eh, mengatur soft tadi itu yang sekiranya longgar ya. Rapet, lurus, begitu maksudnya. Duduk berarti sikil, ambil sikil tapi mengkangkang begitu, enggak. Ya, itu tambah keliru kalau sholat begitu ya. Tambah keliru, enggak manis jadinya. Iki duduk uang kateh apa namanya seperti perang masa perang begitu mekangkang begitu ini kuda-kuda ini sumo ini ya ini nggak benar kalau begitu itu nah. indah selesai risalah ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah risalah yang berikutnya memperhatikan jamaah isya dan subuh lebih daripada yang lainnya. Semua berjamaah dianjurkan berjamaah sholat lima waktu, tapi untuk isak dan subuh lebih diperhatikan lagi. Fadilah-fadilahnya ada tersendiri, nanti insya Allah akan kita bahas eh, ada di pertemuan berikutnya. Alhasil saudara kita ya diatur sama Islam ini semuanya diatur sampai mulai sampai bersihkan wajah, bersihkan diri, pakaian, keluar rumah. Carane jalan ke masjid lho diatur, sak dungone bisa nono. nono kabeh itu. Masuk masjid diatur. Langsung kita sholat tahiyatul masjid setelah masuk dengan kaki kanan ono dungane. Setelah itu ambil soft pertama yang rapi, niat iktikaf kemudian setelah itu sholat berjamaah softnya juga teratur rapat ngikuti imam juga teratur duduk balapan ambil imam tahu balapan ambil imam tidak Durung assalamualaikum Allah Akbar lu kok dimi. Durung itidal iku podo ambek naik kuda balap kudai. ada orang naik kuda naik ada di gerobak kuda tahu tuh mau sampai nih apa itu andong ya andong kuda itu kan seharusnya dia di belakang kudanya kudanya nganterkan ke tempat tujuan ini tidak disalib kudai jadi kudai ngudutu sampai DWI iki itu luwe dari jaran nih dari jaran aslinya karena itu Nabi itu menganggap orang yang mendahului imam solate kok dimi imam padahal jadi makmum itu bukan kuda lagi keledai Lo keledai apa keledai tidak ada di sini keledai nah, kalau sampai kepingin tahu keledai delok nung sumbang berjamaah dimi imam oh iki keledai Keledai itu binatang bodoh, Pak. Keledai itu binatang bodoh. Melayu nih gak iso banter. Awake iyo gak Spiro gedhe. Muarene goblok ya setengah mati. nih, welek ndak enak belas. Inna angkarul aswat la sautul hamir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi ah, perumpamaan orang-orang yang mengerti ilmu tapi nggak ngamal no ilmu nih itu keledai bawa kitab keledai bawa ki kitab artinya apa bongol tapi ngerti kitab katanya Nabi alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam yuhawwilullah ra'sahu ra'sa himar Orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam sujud, turun imam mengangkat kepala, wis ngadeg nimi. Itu nanti kepalanya di hari kiamat seperti himar. Kata ulama sebagian itu hakikatnya. Jadi ndase kok imam moncong ngono. itu awal. Loh. Tanggane kaget, loh, kok ini wajahmu? konco koncone bakal kaget, kok ini wajahmu? iya di imam terus biar hmm, karena itu sholat berjamaah itu yang rapi lurus softnya ngikuti gerakan imam maka akan terjadilah satu kehidupan bermasyarakat yang sama dengan sholat tadi itu rapi, saling berdekatan dan patuh dengan pemimpinnya. Mudah-mudahan insyaallah sholat ini akan bisa kita perhatikan dan kita laksanakan dengan sebaik mungkin dan insya Allah berkat sholat yang baik ini kehidupan kita akan jauh lebih baik amin Allahumma mampengi trompetan tidak sampean Hah? oten ya, alhamdulillah dijogo keluargai. Ojo trompetan-trompetan model ngono. Tahun lagi juga dijaga, semuanya jaga ojo ono sing metu keluargaku dak malam tahun baru tahun baruan Hah? yang penting kita menjadi orang taat kepada Allah Allah tahun baru ini sopo iki ini bukan tahun barunya kita ini lah kok dirayakan dengan orang-orang kita sing ndak saat tadi malam itu kelihatan gudung guyu ono sing gawe kopi putih nggo trompet apa obong iki ya mari ke kebentuk rubani. Eh, jadi eh, itu bukan acara islami ya. sampai sudah punya tahun baru bulan Muharram diajak tunggu bareng lah tadi malam wis percaya sampean goro kabeh rekayasa semuanya dari itu itu bentukan daripada bukan orang-orang Islam goro kabeh Koro kape. Wong kan dia mengeluarkan biaya besar-besaran untuk supaya sampean itu kepincut untuk sampean ke orang-orang Islam lali dengan tanah barunya Anda yang diresmikan oleh ajaran Islam. Tapi mereka-mereka yasa huh, eh, untuk membuat tahun-tahun pada ada ono sejarai. Goro kape Pak, goro kape. Dia tadi itu mereka yasa membuat tahun-tahun baru dari itu itu adalah buatan tangan mereka yang tidak berdasarkan dengan apapun, baik itu dengan hitungan alami maupun itu dengan hitungan sejarah. Tidak ada sama sekali. Digoroi sampean, mari ngono ikut-ikutan kayak trompet tratre tratre tratre. Hati-hati dan kasih yang model begini nih. Iya, apa muncung itu? Itu dulu waktu di Spanyol setelah perang salib daerah-daerah Islam tadi itu dikuasai sama orang-orang Nasoro itu orang-orang Islam satu di antara dua keluar dari daerah itu atau yang tinggal daerah itu harus berubah agama jadi Nasoro ah, sing berubah-berubah agama jadi Nasoro dikei kopiah model ngono lah kalau apa iki wong Islam kabeh kayak kopiah model koyo ngono kepingin jadi agama berubah lah. Loh, serius ini. Karena itu tidak usah melo-meloan model kayak ngono. nggak usah ikut-ikutan model model begitu. Kok satu saat mungkin akan kita bawakan sejarah-sejarah yang model begitu supaya sampean sadar bahwa wong Islam duwe tahun baru. Wong Islam punya cara sendiri untuk peringati tahun baru. Orang Islam punya pakaian sendiri yang tidak boleh sama dengan pakaian orang-orang non-muslim yang lainnya mudah-mudahan insyaAllah jadi orang Islam beneran ya keluarganya juga begitu dijaga jadi orang-orang Islam beneran amin Allahumma